Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kita Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyami Ramadan. Karena pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi 61 di mana kita masuk kepada bab yang ketujuh sifat syiar Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dan masuk kepada pasal iftar dan masuk kepada masalah yang kedua bahwa ta'ajilul iftar dan juga ta'khir dari perintah para nabi semenjak dahulu. Kita silahkan kepada Ifanuna Tasmid Barakallahu Fikum. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف هذه الصحيحة كم صيام رمضان في masalah adanya tentang permasalahan disunahkan takjilul iftar. Akhir pembahasan di hadis Anas ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط يصلي حتى يفطر walau ala surbatin min ma. Kata Anas, aku tidak pernah melihat sekalipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat maghrib kecuali dia telah menyegerakan untuk berbuka dan seteguk air. Maka ini definisi dan deskripsi di hadis ini menjelaskan makna takjilul iftar adalah menyegerakan untuk berbuka sebelum sholat maghrib. Karena permasalahan jika mengakhirkan berbuka padahal telah masuk kepada maghrib, lebih baik kita mendahulukan sholat, nanti akan masuk juga kepada istihsan bagi orang-orang yang datang setelah kita karena masalah istri dapat idiom yang mungkin itu perasaan lebih baik. Tapi padahal yang lebih baik mengikuti syariah. Di mana seseorang berpuasa, kemudian didengar azan, maka dia akan dibisiki oleh syaitan berbuka nanti saja kan lebih panjang, lebih baik ibadahnya. Seperti itu. Maka di sini di sini kaidah dari makna takjilul iftar adalah segera menyegerakan iftar. Dan yang diinginkan dengan iftar di sini juga disegerakan. Makan dengan beberapa kamar kalau ada kalau kita di Indonesia ini kamar ada tetapi mahal ataupun jarang kita punyai karena susah mencarinya maka maka disunahkan juga berbuka tidak mesti dengan kamar dengan apa adanya kebanyakan dengan gorengan ataupun minum sirup dan sebagainya maka itu termasuk dari takjil kan seadanya kemudian melaksanakan salat segera maka hadis Anas ini telah kita tahrij hadis yang sahih adapun hadis yang setelahnya dari Ibnu Abbas dan hadis Abidar dan hadis Umi Hakim yang semuanya menjelaskan tentang sunnahnya takjilul iftar. Hadis ini pun telah terdahulu tahrij di bukan sahur. Maka kita baca An Ibn Abbas Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Inna ma'syar al-anbiya umirna an nu'adil safirana wa nu'adil fitrana wa an numsika bi aimanina ala sama'ilina fi salatina. sungguhnya kami para anbiya kata Nabi. Kami ini diperintah untuk mengakhirkan sahur dan menyeberakkan al-iqra dan agar memegang tangan kami, dan tangan kiri kami di saat sedang sholat, di saat bersedekat di dada. Maka syahidnya dari sini para abdiah diperintahkan untuk itu. Dan hadis ini telah kita lewati. Coba untuk merujuk hadis 205 Berapa? Salah asarita tentang sebaik-baiknya waktu satu adalah Ina taruba ilal fajr atani. Hadis 205. Itu sudah ditahrij di situ. siapa ya tidak? Maka hadis Ibn Abbas telah kita jelaskan dan hadis Ummu Hakim tidak apa-apa kita ulang sedikit karena pendek. Hadis Ibn Abbas dikeluarkan oleh Imam Abdul tabrani di Mu'jam Al-Awsat dan Ibn Hibban dari jalan Harmalah Ibn Yahya, ada kena Ibn Wahab, Akhbarana Amr Al-Harif bahwa mendengar apa Ibn Abi Rabah diriwayatkan dari Ibn Abbas. Maka di sini seluruh jalannya seluruh jalannya sikap maka hadis ini hadis yang sahih dan dihukumi oleh Ibn Rajab di Fathul Bari ada isnad di zahir ala syarti muslim maka sanad ini zahirnya seperti disyaratkan oleh Imam Muslim yang sahih hadis Ummu Hakim juga hadis yang telah kita tahrij. Mungkin tidak butuh lagi karena wasatnya sama dengan lapet-lapet yang lain. Adapun yang hadis Umi Hakim kita baca saja. Dan juga hadis dari abidah Akhirnya sudah terdahulu. Maka hadis Abi Dar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, "Anta ya Bilal tu'adzinu ila kana subru sa'an fi sama." Terdahulu. Maka Nabi mengatakan kepada Bilal, "Jika kau lihat al-kadhib seperti jam 4 yang bukan dia itu fajar As-Sadiq yang muktarib yang horizontal agar kamu itu ada. Cuma ada Abi sahurihi. Kata kata sahara, wa kana yakul la tazalu ummati bi khairin ma ajalu sahur wa ajalul fitra. Ma akharu sahur wa ajalul fitra. Kemudian berkata Nabi di saat adan adan Bilal itu mendapatkan sahurnya. Kemudian berkata maka tidaklah umat di kaum muslimin dalam keadaan terus kebaikan dan sunnah di saat mengakhirkan sahur dan menyegerakan al-iftar. Maka mengakhirkan sahur dan menyegerakan al-iftar itu sunahnya kaum muslimin dan sunahnya para nabi. Dan di hadis ini hakim berkata Rasulullah SAW, ajarul iftar wa akhirus sahur wa akhirus sahur. ta'jilul isar disegerakan dan diakhirkan dan hadis Sa'id bin Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yajalu nas bi khairin ma ajalu fitra dan hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah jalla wa ala ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra maka untuk hadis yang akan kita bahas adalah hadis Sa'id ibnu Musayyib karena ini adapun hadis Abidar Ummu Hakim Ibnu Abbas telah terdahulu di, di bab permasalahan sahur. Adapun hadis Ibnu Musayyib diriwayatkan oleh Imam Malik dan Ibnu Abi Saibah dan Imam Asy-Syafi'i di dalam Sunnahnya. Dan Al-Firyabi di Kitab Usyam. Semuanya dari jalan Abu Rahman Ibn Harmalah an Ibn al-Musayyib. Al-Musami'a an Nabi. Maka sunatnya apa? Hmm? Da'ifun mursal. Kenapa? Karena Ibn Musayyib tabi'i. Walam yasma' min Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Sa'id Ibn Musayyib meskipun tabi'i yang kabir tetapi tetap dia tidak pernah mendengar dari Nabi. Adapun hadis terakhir dari Abi Hurairah bahwa Allah Jalla wa ala sangat mencintai hambanya yang menyegerakan Islam. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad Ibn Hibban dari jalan Al-Walid, Hadatsana Al-Auza'i, Hadatsani Qurah, an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Huzaimah dari jalan Abu Asim Anil Auza'i Haddatsana Surah Ibnu Abdurrahman. Dan di jalan Al-Baihaqi dari jalan Abdul Mugirah Haddatsana auzai Haddatsani Qurah Ibnu Abdurrahman bihi yang diriwayatkan oleh Al-Firyabi di kitabnya Asyam dari jalan Muhammad ibn Suhaib dari Al-Auza'i dari Surah Ibn Abdurrahman. Maka sengaja di sini kami bedah jalan-jalan dari Al-Auza'i karena di sana yang pertama Al-Walid ibn Muslim Mudallis. Adapun Abu Asim dan dia adalah Abu Haq ibn Mahlad dan juga Al-Walid sendiri dua-duanya sikoh. Namun Al-Walid ibnu Muslim dia adalah mudallis tadlis taswiyah. Maka mereka kami sebutkan tadi madar sanadnya kepada Al-Auza'i. Dan dari Al-Auza'i ada Surah Ibni Abdurrahman. Surah Ibni Abdurrahman dia hafalannya rusak. Disebutkan oleh Imam Ahmad, Sahibu Zuhri mungkarul hadis jiddan. Yang didaifkan oleh Yahya Ibn Ma'in. Berkata Abu Hatim juga, Laisa biqawi. Dan, dan kata Abu Zur'ah, dia mempunyai al-manakir Maka hadis ini jelas baik dikarenakan sanadnya bertumpu kepada Qurah Ibnu Abdurrahman. Ingat penyakit Qurah Ibnu Abdurrahman di hadis apa? Ulu amrin bidalin la yubda'u bil hamdalah bahwa huwa au aktsar. Berkesendirian Qurah Ibnu Abdurrahman meriwayatkan dari Az-Zuhri marfu'an anin Nabi. Kemudian meriwayatkan dari murid-murid Az-Zuhri yang ada sekitar empat di antaranya Su'aid bin Abi Hamzah dan Sa'id bin Abdul Aziz dan empat yang lainnya. Al-Aili juga. Maka semuanya meriwayatkan dari Az-Zuhri anin Nabi. Maka periwayatan Az-Zuhri anin Nabi di sini mursal dan ini yang rajih. Dari sini menandakan bahwa Qurah Ibn Iyas meriwayatkan dari Az-Zuhri dalam keadaan kadang-kadang rusak. Dan begitu sini dia penyebab baik sanad ini. Namun hadis ini bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan dikarenakan lafaz ajalul iftar telah datang dari hadis-hadis yang sebelumnya. Dan wajah pendalilannya di hadis-hadis yang lain disebutkan dengan perintah agar takjilul iftar dan para ambiya diperintah untuk ini, maka wajah pendalilannya di sini bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang melaksanakan takjilul iftar, maka di sini menjadi syahid dalam segi makna. Karena syahid itu terbagi menjadi dua di ilmi mustalahil hadis. Syahid bila seperti lafaz-lafaz yang kita sebutkan tentang ajilul iftar wa akhirus sahur hadis Ummu Hakim dan hadis Sa'id bin Musayyib sama dan hadis Dar juga sama. Akhir sahur wa ajlul iftar. Seperti itu lafad-lafadnya. Ini dinamakan syawahid dari segi lafaz. Dan ada pula syawahid dari segi makna. Maksudnya, maknanya tersirat sama. Meskipun lafaznya berbeda. Di hadis Abi Hurairah di akhir disebutkan, sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang yang kaum muslimin di saat mengakhirkan afwan di saat menyegerakan al-iftar. Maka di sini dari segi makna bisa naik kepada derajat hasan paling sedikit. Kenapa? Karena ucapan Allah sangat mencintai hambanya yang melaksanakan takjilul iftar itu secara otomatis Allah akan mencintai. Kenapa? Karena Nabi Nabi Muhammad di hadis Sahal ibnu Sa'ad, La tazalu umati ala khairin ma'ajalul iftar. Dan bahkan di hadis tadi dari Ibnu Abbas, suruh para anbiya suruh untuk itu. Maka menandakan orang yang melaksanakan ta'jilul iftar mengikuti sunnah. Mengikuti perbuatan Nabi. Dan jika mengikuti perbuatan Nabi, sunnah-sunnah Nabi dicintai oleh Allah atau tidak? Mana dalilnya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka di sini pendalilannya dari segi makna. Karena hadis ini baik, madarnya siapa? Qurah bin Iyas. Namun dikarenakan dari segi makna Allah dan Rasulnya memerintahkan takjilul iftar berarti Allah sangat mencintai orang yang melaksanakan takjilul iftar dari segi makna. Terutama ayat tadi, intum tum Allah, fatabi'un Allah. bahwa kecintaan Allah kepada orang-orang yang mengikuti sunnah. Nah, berarti hadis ini dari segi makna Allah mencintai orang yang menghidupkan sunnah. Sunnah apa? Ta'jilul iftar dilapet-lapet terdahulu. Maka hadis ini bisa naik kepada derajat Hasan Lujairi dan hadis ini dinamakan dengan syahid mempunyai syawahid dari segi makna. Ini bil makna. Jadi sawahid antum ketahui di sini bisa bil makna dan bisa dilakukan Kemudian di syarah disebutkan di sana banyak hadis-hadis yang ditinggalkan oleh penulis dengan lapat yang sama dikarenakan sanadnya baik jiddan kayaknya tidak usah kita sebutkan yang jelas kita cukup dengan hadis-hadis yang sahih yang ada. Kemudian penjelasan dari hadis ala sunnati malam sang tadir bis anjum. Hadis mana? Hadis siapa? Hmm? Hadis Sahal Ibn Sa'ad diriwayat Siapa? Ibnu Khuzaimah tidak Baik. Maka kita sekarang akan menjelaskan tambahan dari riwayat Ibnu Khuzaimah. disebut ya, dari Sahal bin Sa'ad jelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa takjil impor itu di saat dulu bisnis. Yang disebutkan ilahnya, berbukanya kaum muslimin di saat guru bisnis adalah yukhaliful kufar al-Yahud dan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka sama-sama berpuasa. Namun mereka mengakhirkan dari buka puasa mereka. Sampai kapan? Biduhurin nujum. Sampai terbitnya bintang-bintang di langit. Dan ini seperti di dalam hadis terdahulu di hadis Abi Hurairah Lianna Yahuda wa Nasara yu'akhirun. Namun ma'al asaf, yakni sangat miris. Di sana firqah yang dimasukkan kepada Islam dan mengaku kami ini dari kaum muslimin seperti firqah Asy'ah, Ar-Rafidah. Haula la yuftiruna ila inda buhurin nujum. Mereka itu tidak berbuka kecuali di saat terbitnya bintang-bintang dan mereka adalah minal firaq abdallah dari kelompok-kelompok yang sesat menyimpang Fahum fi hadil masalah muqallidul kufar. Tamaman. Fasatan al-Yahud. Wa kadalikan masorot. Dan ini seperti ucapan Imam Ibn Daqiqil Id yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Sifatil Bari. Kalau Ibn Daqiqil Id. di hadal hadith. Rad ala syiah kita kirihim al kitab ila zuhuri nujum wala hada huwa sabab fi wujudil khair bi ta'jil al di karena ladhi yu'akhiruhu yadkhulu fi fi'li sunnah apa disebut oleh Ibnu Dafiq id bahwa ini dilaksanakan kelompok Syiah dalam mengakhirkan al-iftar sampai kepada datangnya bulan dan bintang. Jika bulan itu bulan yang sudah terlihat seperti bulan purnama ataupun bulan yang mulai penuh. Alhasil di sini kita menjelaskan sedikit tentang permasalahan Syiah ar rafidah Bahwa Syiah ar rafidah siapa pengasas mereka yang pertama? Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Yamani. Di zaman Ali radhiyallahu anhu dia datang ke Madinah yang mana dia itu asalnya Yahudi yang pura-pura masuk kepada Islam menjadi jasus, menjadi spy, menjadi mata-mata. Maka pura-pura masuk kepada Islam. Di saat kaum muslimin banyak mengikuti karena dia termasuk dari orang jasus. Maka mulailah dia melaksanakan fitnah. Dia mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu bukanlah manusia, tetapi Ali radhiyallahu anhu adalah Allah disembah. Maka fitnah ini dinamakan sabaiyah. Akhirnya diperintahkan oleh Ali radhiyallahu anhu agar mereka itu yustatab dimintai taubat. Jika tidak akan dibakar. Maka fatwa dari Ali radhiyallahu anhu ini pun diselisihi oleh beberapa sahabat karena mengikop dengan membakar itu tidak boleh. Seperti di hadis yang lain, la yu'adibun nar ila rabbun Tidak boleh mengadab dengan api kecuali rabbun kecuali Allah. Sehingga tidak boleh manusia memberikan azab kepada binatang-binatang dengan dibakar. Jadi cukup dengan dibunuh, dipukul, dipotong, seperti kita membunuh cicak, tidak boleh dibakar. Kecuali kalau memang mau dijadikan kambing guling, makanan yang halal, kambing, ataupun yang lainnya, tapi itu sudah dibunuh, disembelih, hanya untuk dimakan. Adapun cara pembunuhannya dengan api itu tidak boleh. Akhirnya terjadilah fitnah. Karena di sini Ali radhiyallahu anhu memandang ada bagi mereka adab yang besar sehingga biarlah mereka dibakar Cara yang tidak mengikuti sunnah akan menyebabkan halal, menyebabkan perkara yang tidak set. Maka Rabi Allah memerintahkan untuk tidak berpendapat adab yang keras bagi mereka, bagaimana menjadikan aku rob. Akhirnya ditangkap kelompok mereka dan dikabarkan Abdullah bin Sada lari kabur. Itulah hakikat dari orang-orang Yahudi setelah mereka membuat fitnah dan maaf berak di Madinah kemudian kabur telah terbuat fitnah yang besar disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah kelompok Yahudi yang menghancurkan agama-agama sebelumnya seperti hancur agama Isa ibnu Maryam dikarenakan mereka dan Allah tidak menjaga agama Isa ibnu Maryam namun agama Islam Allah jaga nasnya seperti Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Maka dijaga agama Islam. Akhirnya disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, berbuatlah dan berbuat seperti Abdullah bin Sadak yang mana dia dari Yahud yang memang diutus untuk pura-pura masuk kepada Islam membuat perkara yang sangat menyelisihi syariat Islam dengan menjadikan Ali radhiyallahu anhu sebagai Rabb maka ini mukhalafah dan tanda dari kehancuran yang mudah. Maka akhirnya dia dosa dia akhirnya tertangkap dan dibunuh. Cuman yang jadi masalah mereka yang diajak oleh Amirul Mukminin masuk kepada dibuatkan api neraka, api dunia. Maka di saat mereka dimasukkan kepada api, bagi mereka yang tetap mengatakan Allah radhiyallahu anhu adalah Rob, ada pengikutnya. Maka mereka mengatakan di saat dibakar, dengan dibakar ini aku yakin bahwa engkau itu adalah Rob. Kenapa? La yu'adu benar, la benar. Kamu tidak mengadab kami dengan api neraka, berarti kamu adalah Rob benar. Lihat bagaimana perkara yang tidak mengikuti syariat akan halal. Akhirnya mereka para pengikut Abu bin Sabah dibakar dalam keadaan sebagian meyakini Justru kamu um, itu adalah Rob, tidak ragu lagi. Karena tidak mengadab dengan api kecuali Robnya api. Kecuali Allah. Akhirnya hancurlah dari kelompok Asaba'iyah. Alhasil para ulama telah mengumpulkan di kitab-kitab mereka kesamaan ibadah orang Syiah dengan orang Yahudi. Dari segi fikih, akidah. Menandakan bahwa ajaran Syiah ini asalnya dari Yahudi. Dan kembali kepada permasalahan Abdullah bin Sabah yang pertama kali memperkabirkan tentang ajaran dulu kepada Ali. Dinamakan Asyikut Ali. Seperti itu intinya. Dan sekarang mereka membuat kebencian seperti Syiah Arab bahwa ahli sunnah adalah membuat mereka Abu Bakar dan Umar mengkudeta. Yang hak menjadi khilafah Ali radhiyallahu anhu. Khilafah pertama. Bukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Alas, ah, misalnya, jika dengan itu benar, telah selesai. Ali radhiyallahu anhu telah menjadi khalifah, dan Umar, Abu Bakar, dan Utsman telah menjadi khalifah, selesai. Tidak, mereka mengatakan terus sampai akhir zaman kita akan hilaf dengan ahli sunnah. Intinya mereka mengadu domba di antara kaum muslimin agar terjadi perpecahan sampai zaman sekarang. Akhirnya kelompok Syiah Rafidhah meyakini di dalam hatinya bahwa halal darah orang-orang sunnah. Orang-orang ahli sunnah itu kafir, halalnya eh, darahnya halal. Maka terjadilah apa yang terjadi di zaman terdahulu dan di zaman sekarang. Seperti di Irak kelompok ahli sunnah di Iran, apalagi digantung, dibunuh, sebagainya, karena mereka intinya adalah bersama orang-orang Yahudi, orang-orang Syiah dari kelompok kaum muslimin yang paling besar permusuhannya dengan ahli sunnah terutama. Maka kembali kepada permasalahan. Dan prakteknya benar, bukan hanya teori. Bahwa orang-orang rawatib orang Rasulullah sampai disaring mereka melaksanakan istor dengan terbitnya bintang-bintang seperti di Iran sampai zaman sekarang seperti itu. Dan kami dapati di Yaman dari pengikut Sabaiyah zaman dulu karena dia asalnya dari Yahudi Yaman maka banyak Rasulullah di Yaman. Kami juga kaget eh, kalau kita duduk di markas Syekh kita mungkin tidak mengetahui. Kita mengetahui kata di saat kita keluar, terutama di Sa'dah. Di Sa'dah, ibu kota Medan Mas, sekitar 20 kilo ke tempatnya saya mobil jaraknya itu. Maka di sana tempat orang-orang Syiah itu Di saat kami dulu berbuka di Sa'dah, maka akan kami ceritakan juga kita berbuka di saat adan yang ringan kemudian sholat maghrib kemudian makan yang berat seperti makan nasi kemudian makan takut ya istilah takut wa khubuz wa hulbah wa ini nama-namanya itu kita makan semuanya terutama hulbah Hasil kita makan semua setelah mulai kita kenyang dan itu sudah sholat maghrib dan menunggu isya. Barulah mereka ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pikir sholat isya mereka disegerakan di beberapa masjid dan dipikirnya masjid sunnah. Itu mereka kok baru kita makan malam misalnya baru jam 6.30 kalau kita buka jam 6.30 setelah sholat maghrib. Padahal setengah jam lagi Isya. Kok disegerakan Isya? Bukan sholat Isya, apa? Adan Maghrib. Ya Allah, kita udah makan, kenyang, barulah mereka adan. Dan kami lihat memang sudah hilang zahabat Sa'atul Akmar. Mulai timbul bintang-bintang, baru mereka adan Maghrib. Dan ini perkara yang menyelisih sunnah. Dan minal asaf, mereka ngaku dari kelompok muslimin namun mereka mengikuti Yahudi dan Nasara. Maka di hadis yang kita bahas di sini di dimakan yang sangat banyak dari Sahih Ibnu Sa'ad disebutkan la yazal nasbi khairin. Nah, maknanya adalah kaum muslimin terus menerus dalam keadaan sunnah dan kebaikan maka dalil fitrah. Selama mereka itu mempercepat dari sahabat mereka sebelum timbulnya bintang-bintang. Maka tujuan dari Nabi, la yazaru nasbi khairin, Nabi tidak ingin kita mengikuti agama Yahud dan Masyarakat sehingga diriwayat Sahih bin yang diriwayatkan asli Sunan disebutkan, la tazalu ummati ala sunnati ma'alam samtadir, difitrihatkan nujud. Tidaklah umatku itu terus dalam keadaan sunnah, kecuali di saat berbuka dengan menunggu bintang. Maka kelompok Syiah Rasulullah jelas tidak mengikuti sunnah Nabi. Mereka berbuka dalam keadaan menunggu bintang-bintang menjelang masuk waktu isya. Maka ini yang bisa kita berikan wa nafsi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.